Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله amma ba'd Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah kembali kita berjumpa dalam kajian Risalah Al-Usul Al-Thalatha pembahasan tiga perkara penting yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Para pemirsa yang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada pembahasan atau kita sedang dalam pembahasan arba'u masail muqaddimah yang pertama dari kitab Al-Usul al-thalatha Al-Ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dil Islamil adillah al-amalu bi wa da'watu ilaihi Wasabru alal adha fihi. InsyaAllah kita masuk dalam pembahasan ad-da'wah tu'ilai. Ini berdakwah mengajak manusia kepada apa? Kepada ilmu dan amal. Mengajak manusia untuk mengenal Allah. Mengajak manusia untuk mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak manusia untuk mengenal dinul Islam. Dan mengamalkan tauhid sebagai konsekuensi mengenal Allah, mengamalkan ittiba konsekuensi mengenal nabinya dan mengamalkan setiap ajaran yang ada dalam agama ini. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Para ulama mengatakan bahwa hakikat dakwah hakikat dakwah itu adalah ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Syirik dan kufur adalah kegelapan. Bid'ah dan maksiat adalah kegelapan. Dan segala penyimpangan-penyimpangan dari agama ini, kemunafikan adalah kegelapan. Dan segala macam penyimpangan dari agama ini menuju satu cahaya, yaitu cahaya Islam. An-Nur, yaitu tauhid, yaitu sunnah, yaitu taat, yaitu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah istimewakan umat ini karena dakwah yang dilakukannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat. Dengan sebab apa? Dengan sebab melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar yang ditegakkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walatakum minkum ummatun yad'una ilal khair hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ini jalan yang aku lalui. Menegaskan jalan yang dipentempuhnya. Adu'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah swt Bukan ke jalan kelompok, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan organisasi, bukan ke jalan seseorang, akan tapi adu'u ilallah, mengajak kepada Allah swt agar mewujudkan tauhid, agar menegakkan sunnah, agar mewujudkan setiap ajaran-ajaran Islam. Bagaimana mengajak ke jalan Allah ala basiratin. Ini berdasarkan basirah. Berdasarkan dengan ilmu. Dakwah ini tidak ditegakkan di atas kebodohan. Karena apabila dakwah tegak di atas kebodohan walaupun dia memiliki semangat yang sangat tinggi, sungguh kerusakan yang akan muncul lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan Man abadallaha bi ghairi ilmin ma yufsitu akthar mimma yusli. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka sungguh kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan kebaikan yang ada. Berkata Syekh bin Bas rahimallahu taala Beliau mengatakan ini ad-da'watu ilallah al-an fardhu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin. Lianna al-an na'isu zamanan intashara fil batil wa ahluh. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini fardhu ainin. Adalah fardhu ain ala kulli muslimin wa muslimatin bagi setiap muslim dan muslimah kullun ala hasabi qudrati wa eh, istita'atihi masing-masing berdakwah mengajak ke jalan Allah sesuai dengan kemampuannya ala qadri istita'atihi ala hasabi qudratihi wa istita'atihi sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Karena kita hidup di zaman intashara fi batil wa ahlu. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan kebatilan dan para penyeru kebatilan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tamsil tentang kehidupan kita ini bagaikan para penumpang kapal yang berundi di sebuah kapal. Fasoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ada di atas, sebagian mendapatkan jatah di bawah. Fakana lati fi asfaliha idha sasqaw minal ma. Adapun yang di bawah ini apabila dia membutuhkan air dia harus naik ke atas. Sehingga terasa mengganggu yang di atas. Fakalu maka mereka mengatakan lau harakna fi nasibina harqan seandainya kami melubangi dinding kapal yang di bawah ini walam nu'di man fauqana nisai kita tidak akan menyakiti yang di atas mengganggu yang di atas maka apa caratan Rasulullah SAW yang mulia fa in yathruquhum wa ma aradu halaku jami'an seandainya mereka dibiarkan menunaikan apa yang mereka kehendaki akan hancur semuanya wa in akhadhu bi aidihim najawa najawa jami'an. Kalau mereka ditahan, dicegah keinginan mereka, semuanya akan selamat. Sehingga dakwah ini mengajak manusia ke jalan yang hak, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, ini faktor yang akan memberikan keselamatan kehidupan di tengah-tengah umat ini. Para ulama kita mengingatkan bagi mereka yang berdakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mengingat pilar-pilar penting dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah hendaklah tegakkan di atas ilmu. Jangan sampai dakwah ditegakkan di atas kebodohan. Karena kerusakan yang muncul akan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Yang kedua, hendaklah orang berdakwah ini benar-benar mengamalkan ilmu yang telah dia lakukan. Karena sungguh sangat berat konsekuensi orang mereka berdakwah mengajak manusia akan tapi dia melanggar dan dia meninggalkan apa yang telah dia ucapkan dan dia dakwahkan pada manusia. Yang ketiga, hendaklah seorang berdakwah dia ikhlas dengan dakwahnya. Ini semata-mata mencari karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menjadikan dakwahnya sarana untuk mendapatkan dunia dan pernik-perniknya. Yang keempat, hendaklah seorang berdakwah dia benar-benar memiliki kesabaran yang ekstra karena sungguh jalan dakwah jalan yang berliku, jalan yang panjang, jalan yang penuh dengan gangguan, jalan yang akan berhadapan dengan berbagai macam ini hawa nafsu manusia. Dan yang kelima, hendaklah seorang yang berdakwah mereka berhias dengan akhlakul kirimah, menjadi contoh-contoh terbaik, menjadi kudwah dan oswah di tengah-tengah masyarakatnya karena barang siapa yang dia dengan dakwahnya dan tidak memberikan contoh, maka sungguh manusia akan jauh dari harapan mengikuti dakwah yang dia lakukan. Yang keenam, seorang dai hendaknya dia bersikap lembut. Bersikap lembut dalam dakwahnya, sungguh contoh kelembutan yang sempurna ada pada Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, hendak seorang dai dia memiliki qawiyul amal. Ini anga ini cita-cita yang kuat pandangan ke depan yang luas, yang panjang sebagaimana Nabi SAW memiliki pandangan ke depan yang luas berkaitan dengan dakwah ini sehingga dia bisa eksis dengan dakwahnya dan dia betul dia survive dengan dakwahnya dia memiliki kekuatan dengan dakwahnya dengan bergantung kepada Allah SWT. semoga Allah SWT wa memberkahi kita semuanya menjadikan kita di antara para duat ilallah yang Allah akan memberikan bagian terbesar kepada umat ini dengan dakwah ilallah dan tidak ada yang lebih baik pekerjaan melebihi pekerjaan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa man asanu qalan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته